wa ba'd ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim sebagai hamba Allah tabaraka wa taala pasti memerlukan dan pasti mengharapkan hidayah taufik dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala untuk menuju kepada kerinduannya dan kecintaannya hanya orang-orang yang merugi dan orang-orang yang tidak sehat akalnya ketika dia tidak memerlukan dan menginginkan dan mengharap akan hidayah, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemuliaan seseorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar hidayah dan taufik dan rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula kehinaan seseorang manusia hamba di sisi Robnya adalah tatkala dijauhkan oleh Allah dari hidayahnya, taufiknya dan rahmatnya wal billah. Oleh karena itu, <clears throat> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang seorang nabi dan rasul itu masih memohon kepada Allah hidayahnya seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk mentaati dan wajib hukum mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada khilaf. Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti dia telah taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan dan keimanan itu jaminan masuk jannah jaminan masuk jannatullah surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis potongan hadis yang sahih Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah illa man aba. Kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ketika Rasul ditanya siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah Beliau menjawab Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba Barang siapa yang taat kepadaku tunduk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sunnahnya tidak mendahulukan kecintaannya siapapun yang ada Apakah itu orang tuanya atau anaknya atau istrinya dan semua manusia melainkan dia lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian pula ketaatannya tidak didahulukan yang lain orang tua anak istri semua yang ada manusia ajmain kecuali hanya dia kepada Rasul yang lebih didahulukan dan diutamakan atas semua itu maka dia akan masuk jannah dan yang bermaksiat mengingkarinya dia enggan masuk jannah tak mau masuk jannah wal billah oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa karena beliau yakin, seyakin yakinnya bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya ketika hambanya berdoa dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab doa itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku kata Allah SWT Berdoa kalian kepadaku Niscaya aku kabulkan doa kalian Wallahu la yukhliful mi'ad Allah enggak mungkin menyelisih janjinya Dengan catatan Tidak melakukan sesuatu yang menjadi penyebab tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Doa untuk memutus silaturahim. Apa itu? Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian yang dikenakan dari perkara yang haram, mengkonsumsi perkara-perkara yang haram ini di antara penyebab dari sekian sebab tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala fa anna yustajabu lidzalik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ikhwati fid din a'azzani wa azakumullah dan Rasul terangkan bagaimana Allah mengkabulkan doa hambanya ada tiga cara Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya. Yang pertama dikabulkan ketika dia meminta kepada Allah langsung. Yang kedua dikabulkan nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga diselamatkan dari bala. Itu tiga cara Allah mengabulkan doa hambanya dengan syarat tadi itu tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab tidak terkabulkannya doa. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Apa bimbingan Rasul? Apa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah? Pada kesempatan sore ini yaitu doa yang sekaligus bimbingan beliau untuk umatnya yang belum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an <clears throat> Rasul memohon kepada Allah, Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Watuqa dan diberi oleh Allah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf dan juga memohon kepada Allah agar terjaga kehormatannya afaf memohon kepada Allah agar dia betul-betul bersadar kepada Allah tidak bergantung kepada manusia, afaf. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, yang dia betul-betul bersandar dan mengharap apa yang ada pada Allah, tidak bersandar kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah berikan perangai akhlak bagi dia al-afaf dan Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberi perangai hina merasa cukup merasa kaya apa yang telah Allah beri kepadanya ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah agar diberi hidayah bagaimana dengan kita maka jawabannya tidak ada lain kecuali ya pasti jauh kita ini lebih memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih harus semangat dan lebih harus berjuang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sholat yang beliau tegakkan di antara perawinya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau melihat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak karena lama berdirinya ketika sholat maka Aisyah menyatakan kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha istri beliau ummul mukminin menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul, bukankah engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang kalau bahasa kita kok masih ibadah seperti ini sampai kakinya bengkak kala, karena lama berdirinya apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala akuna abdan syakura bukankah aku ini kepingin ya Aisyah menjadi hamba Allah yang syakur ikhwati fid din a'azzani wa azakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memohon kepada Allah dengan ibadahnya yang demikian sungguh-sungguh dengan permohonan kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang syakur. Syakur faul itu beda dengan syakir. Sekalipun maknanya sama Orang yang bersyukur Tapi syakur itu lebih sering Bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih dalam maknanya Lebih dalam maknanya tidak sekedar menyatakan alhamdulillah sampai di situ saja cukup lah ketika Allah beri kenikmatan dia alhamdulillah tidak sebatas itu tapi diterapkan dipraktekkan nikmat tersebut di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya apa artinya alhamdulillah dapat rezeki alhamdulillah ya banyak rezekinya kalau uang misalnya ratusan juta alhamdulillah terus setelah itu ya alhamdulillah terus ya alhamdulillah loh uangnya kemana alhamdulillah tidak diperuntukkan untuk taat kepada Allah untuk visabilillah bukan orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau rizki yang tadi ratusan juta diberi oleh Allah dengan cara yang halal kemudian dia keluarkan di tempat-tempat yang Allah ridhoi yang dicintai oleh Allah fisabilillah itu baru syukur hissi wa maknawi hissi dan maknawi itu baru dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita makan apa yang kita makan dalam sehari-hari kita setelah selesai alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwah Terus ya alhamdulillah. Terus apalagi alhamdulillah. Bukti dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan dan kenyang itu adalah tambahan tenaga yang ada pada dia, kekuatan dia dalam fisik dia, tubuh dia dia peruntukkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya bersyukur. Apa artinya dia kokoh, kekar, kuat, makan banyak, gizi dan yang lainnya. Namun naudzubillahi min dzalik kekuatan, kekekaran fisik yang sehat itu diperuntukkan untuk maksiat kepada Allah. Atau perbuatan yang tidak ada faedahnya ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiy syakur sedikit kata Allah Subhanahu wa taala dari hambaku yang mau bersyukur yang betul-betul syakur itu sedikit dalam keadaan Allah berfirman di ayat yang lain wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha kalian gak mampu karena banyak dan luasnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian gak akan mampu kalian menghitung-hitungnya Membatasi gak bisa kalian kata Allah. Innal insana la zolumun kafar. Memang manusia ini kata Allah betul-betul zolim, Aniaya, kafar, kufur nikmat. Nauzubillah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin orang muslim yang sehat akal dan agamanya dia membantah dan mentakwil dengan takwil yang batil. Adanya adalah sami'na wa ta'na, mendengar dan taat dan mengimani ini firman Allah, qaulullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Bahwa manusia ini punya kecenderungan zalim, aniaya dan kufar kafar yakni kufur nikmah mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya illa man hadahullah demikian kata Syi'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman uh, tafsir ayat ini kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru dia mau mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu diminta kepada Allah kita mohon kepada Allah hidayahnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah hidayahnya. Allahumma inni as'alukal huda Ya Allah Aku mohon kepada engkau hidayah Hidayah hakiki Naam Ikhwati fiddin <clears throat> A'azani wa azakumullah Dalam kehidupan kita ini itu terjadi peperangan terus antara syaitan dengan malaikat Allah antara hawa dan akal sehat nafsu juga demikian dengan taat kepada terus seperti itu antara kebaikan dengan kebatilan terus berkecamuk oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu dengan berjihad, berjuang serius, sungguh-sungguh di dalam menjalani taat kepada Allah, kepada Rasulnya, walladzina jahadu fina kata Allah lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang jahadu fina kata Allah orang-orang yang berjihad berjuang di jalan kami kata Allah segala perjuangan segala amalan segala perbuatan segala ucapan yang di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintainya berjuang di situ maka kata Allah lanahdiyannahum subulana kami akan memberikan hidayah bagi dia ke jalan-jalan kami kata Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala hidayah bil jihad Allah menggantungkan hidayah di sini dengan jihad dengan berjuang dengan bersungguh-sungguh serius untuk apa untuk menjalani agama Allah untuk melakukan segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di jalan Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akmalu hidayah a'zamuhum jihadan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid maka paling sempurnanya orang itu mendapatkan hidayah dari Allah paling besarnya paling bersungguh-sungguhnya dia berjihad Semakin dia serius bersungguh-sungguh Tentunya tadi penuh keikhlasan kepada Allah Dalam beramal Berucap sesuatu yang dicintai Diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semakin serius, semakin semangat Maka semakin sempurna hidayah dia dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa afrodul jihad Kata Ibn Qayyim wa afrodul jihad paling fardunya jihad paling wajibnya jihad jihadus syaitan jihadun nafas jihadul hawa jihadus syaitan wa jihadud dunia itu empat ini paling fardunya jihad pertama jihadun nafas nafsu dulu yang kedua hawa, yang ketiga syaitan, dan yang keempat dunia. Naam. Ikhwati fid aazani a'azzani wa a'azzakumullah. Menjihati nafsu. Jangan sampai diperturutkan nafsunya. Makanya kata Allah, Inna nafsah la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret selalu mengajak kepada su Kata Al-Baghawi rahimahullah su al-maksiyah selalu menyeret mengajak kepada maksiat wal billah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi di awal sudah Anda bahwa kita ini keperluan kita, kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah sangat taufiknya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala Demikian demikian pula Hawa. Hawa. Atau melihat bagaimana para ulama menyebutkan istilah ahlul ahwa. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa mereka yang mengikuti hawanya. bukan ayat Al-Quran, bukan nas, bukan pemahaman salafus soleh yang dia ikuti, tapi hawanya, hawanya lebih mengedepankan hawa daripada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah lebih mengedepankan hawanya daripada dia mengikuti para ulama ahlus sunnah ketika memahami Al-Quran dan sunnah makanya harus diperangi hawa ini di antaranya yang disebutkan oleh sebagian ulama ahlus sunnah memerangi hawa itu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terus-terusan. Dia ikuti hawanya, dia kedepankan hawanya ah, ketimbang daripada nas dalil yang waldeh daripada apa yang difahami, apa yang dijalani, apa yang diamalkan oleh salafun soleh. Karena kata beliau, ketika seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa yang sedang dia perturutkan, maka Allah akan menunjukkan kepadanya ikhlas. Mengikuti hawa nafsu menunjukkan mengikuti hawa itu menunjukkan ketidakikhlasannya dia maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah hidayah itu sangat-sangat kita perlukan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Allah Rasul Allah Khalilullah Itu tidak memiliki hidayah hakiki Yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidayatul irsyad, hidayah memberikan penjelasan, hidayah menerangkan, hidayah nasihat, hidayah menyampaikan apa yang datang dari Allah. Itu wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya Rasul itu maksudnya hidayatul irsyad wal bayan wan nush hidayah petunjuk nasihat penjelasan apa yang datang dari Allah wa ma alaina illal balal kata Rasul kami hanya bertugas untuk menyampaikan dan ini terbukti ketika paman beliau Abu Talib mau meninggal Rasul sangat berharap sangat menginginkan agar mati dalam keadaan Islam agar mati diridhoi oleh Allah sehingga betul-betul beliau semangat menasehati mengingatkan agar meninggalkan agamanya Abdul Muthalib agar meninggalkan mereka orang-orang kufar Quraisy agar masuk Islam bersyahadat tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah hidayah hakiki nggak bisa terhadap siapa saja yang engkau cintai tapi hanya Allah lah walakin Allah yahdi mayyasha hanya Allah subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki berapa banyak kita sekarang menginginkan saudara kita, family kita, kerabat kita untuk menjadi seorang ahlu sunnah salafi dengan berbagai cara upaya kita menasehati namun kondisi kerabat keluarga kita seperti itu keadaannya tetap Namun sebaliknya ada saudara kita, family kita, kerabat kita hanya dengan ucapan yang sederhana cepat menerima dan langsung tunduk kepada ayat atau hadis atau kepada sunnah dengan begitu mudah dan cepatnya dia menjadi seorang ahlus sunnah salafi yang pertama usaha sekian bahkan sekian tahun bertahun-tahun yang ini hanya hitungan bulan satu bulan dua bulan mudah cepat menerimanya kenapa Allah yahdi mayyasha Allah yang memberikan hidayah terhadap siapa yang Allah kehendaki Berapa banyak orang yang betul-betul dia kuat badannya ngangkat 100 kilo 200 kilo itu kuat ngangkat tangannya takbiratul ihram tidak kuat tanpa beban takbiratul ihram sholat lima waktu nggak bisa nggak kuat dia bergelimangan di atas maksiat kepada Allah yang kafir-kafir yang Islam hanya KTP-nya yang Islam sholat nggak pernah dijalani hidayah hidayah demikian pula seorang muslim pun juga demikian bahkan seorang ahlu sunnah salafi ada yang semangat rajin ibadahnya rajin ta'awunnya alal birri wat taqwa rajin taklimnya Masya Allah sebagian lain rajin mengganggu rajin malasnya, mengganggu orang lain rajin menisbatkan kepada salaf malasnya juga rajin hidayah taufik. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu Abu Talib meninggal dalam kondisi kufur. Kufur. Naam. oleh karenanya maka kita sebagai seorang muslim <clears throat> jangan sampai kita ini berlemah-lemahan. Kita ini tak semangat. Jangan. Dijaga hidayah. Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari cara terapi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala wa in tuti'uhu tahtadu kata Allah kalau kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam tahtadu kalian akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah majlis ilmu Majlis yang dibaca padanya Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah adalah majlis untuk mendapatkan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan itu betul betul-betul amalan yang mulia amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan menuntut ilmu syar'i. Dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang diberi ilmu oleh Allah yang diberi ilmu oleh Allah seorang alim itu ditinggikan derajatnya oleh Allah di atas hamba Allah mukmin yang lainnya. Demikian pula dijadikan oleh Allah sebagai tolak ukur untuk kita kembali kepada seorang yang alim dalam segala permasalahan kita yang kita tidak mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Quran Kunu Rabbaniin Jadilah kalian orang-orang Rabbani Perintah Allah kepada hambanya untuk menjadi orang-orang Rabbani Siapa Rabbani itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rabbani itu al-ulama wal fuqaha. Al-ulama wal fuqaha, orang yang alim, faqih Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukannya mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman yang diberi ilmu sekian derajat lagi. kemuliaan. Oleh karena itu ketika Allah menginginkan hambanya itu baik dengan cara diberi kefahaman terhadap agama ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> para tabi'in, tabi'it tabi'in, para a'immah fi hadal asr adakah siroh mereka, sejarah mereka, biografi mereka yang menyebutkan <clears throat> sahabat ini malas belajar, sahabat ini jarang taklim, misalnya. <clears throat> Demikian pula tabiin ini jarang taklim, malas kalau taklim. Demikian pula tabi'in tabi'in. masyaik sampai di sekarang ini, Syekh Robi hafizahullah berani bilang demikian adakah biografi Syekh Uzaimin, Syekh Mukbil, Syekh bin Bas rahimahumullah terselip kata-kata malas tidak <clears throat> ada tidak ada <clears throat> kecuali juhud <clears throat> yang ada serius sungguh-sungguh Waktu mereka habis di atas sunnah, di atas ilm. Demikian. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Tidak ada dari umat muslim apalagi ahlu sunnah di zaman sekarang ini kecuali menyatakan Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah. Demikian, doa terus yang ada. Doa terus yang ada. Karena diyakini dan diketahui tentang juhudnya mereka dalam membela sunnah. Dalam memberikan faedah kepada kaum muslimin, muslimat di dunia ini, penjuru dunia. mengukir sejarah mulia yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat demikian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanya kalian kata Allah kepada ahla dzikr ulama ahlus sunnah ketika kalian tidak mengetahui tentang urusan kalian, perkara kalian, masalah kalian. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbedaan. Oh, kalau wanita ndak, laki baru semangat ndak ada. Namanya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim dan muslimat berarti hukumnya sama kewajibannya tidak ada untuk wanita setengah wajib tidak ada dan bukan aib bukan aib bagi seorang wanita itu faham agama justru mulia justru mulia seorang wanita itu faham agama. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Ini mukaddimah bagi antum. Ya, agar betul-betul kita ini semangat. Ini masih belum selesai pembahasannya akan dilanjutkan pada tausiah-tausiah berikutnya biidznillah Hidayah itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri, dinikmati, sabar di atasnya. Nah, oleh karenanya maka antum lihat bagaimana nikmatnya, lezatnya seorang yang hidup di atas sunnah. Tidak usah terlalu dalam memikirnya Sederhana saja. Sekarang para ummahat, ya para ummahat salafiyah punya suami salafiyin ahlus sunnah yang sering ana dengar dari para ummahat ini tentunya melalui istri-istri kita itu bersyukur kepada Allah punya suami ahlu sunnah salafi yang hak yang hak tenang nikmat bahagia beda dengan seorang wanita yang mendapatkan suami bukan ahlu sunnah bukan salafi gak akan tenang kalau seorang salafi ahlu sunnah suami izin kepada istrinya mau oh, berangkat kemana ke Jawa, ndak akan mikir macam-macam. Wah, jangan-jangan nanti ada perempuan anu gini, ndak akan. Ndak akan. Tenang, kelepasnya tenang, nikmat, pulang disambut, dihormati. Seperti itu. Gak ada pikiran kotor. Karena dia yakin suaminya sebagai seorang ahlu sunnah salafi. Nah kalau mereka ya apa? Mau kemana? ke Jawa, aduh, lain ini kata orang lain. Jawa, bingung, nggak akan tenang. Sudah dapat koper, suaminya sudah bersama perempuan lain yang bukan mahromnya, Bahkan bahkan orang awam ini mereka ya kalau mau bekerja titip istri saya ya bonceng nanti titip ke orang lain, laki-laki lain itu biasa. Pertemuan, rapat laki perempuan biasa bagi mereka. Nauzubillah. Nah, bagaimana seorang ummahat salafi yang tidak tenang hatinya, tentrem karena tidak akan demikian suaminya. Eh nikmat kata mereka senang. Sehingga karena senangnya punya suami salafi seperti itu, ketaatan dan khidmahnya sang istri ini lebih kepada sang suaminya. Diwujudkan kebahagiaan itu, diwujudkan ketenangan itu dengan khidmah dan taat kepada suami dalam perkara yang baik, dimaksimalkan untuk menjadi seorang istri yang solihah karena meyakini bahwa tidak ada perhiasan yang terbaik di dunia ini kecuali istri yang solihah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan suaminya yang sholat lima waktu puasa di bulan Ramadan menjaga kehormatannya taat pada suaminya yang seperti ini kata Rasulullah silahkan wahai istri wahai wanita untuk masuk jannah untuk masuk jannah lewat pintu mana yang kau inginkan insyaallah taala kita lanjut biidznillah pada pertemuan berikutnya wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin